ke ah. orang-orang lo iya. dengerin ngobrol hmm, dia mas kerjanya di mana oh saya kerjanya di restoran dibilang oh kerjanya di restoran pantas bau saus dibilang oh ketahuan Jadi, gitu hmm, baunya. dari baunya udah ketahuan kalau Nona ini kerjanya di mana oh kalau saya kerja di ini di PT itu saya sebagai sekretaris hmm. Oh pantes bau pita mesintik. <laughs> Sok tahu tuh. Iya dari pau-pauan jadi dia bisa tahu kerjanya. Hmm. Terus dia diem aja karena cuma dua orang kan. Hmm. Terus saya ditanya, kalau mas ini yang di pojok kok diem aja? Mas kerjanya di mana? Oh kalau saya ini saya belum kerja, <laughs> saya masih nganggur. Terus dia bilang, pantes nggak ada bau-baunya. <laughs>